الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin, hadirat dan para pemirsa yang budiman Adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi. Dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Quran. Silakan Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم Mungkin kamu membenci sesuatu Padahal itulah yang lebih baik bagimu Dan mungkin kamu suka pada sesuatu Padahal bahaya bagimu Dan Allah yang mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Ahlu hikmah berkata La yakun ta'akhuru وما بالعطاء مع الإلحاه في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang kau tentukan. Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat, membuat kita berburuk sangka, padahal kita sudah berdoa. Jangan risau karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah bukan menurut kita. Karena Allah maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat. Tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, wa'asa wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu wa huwa lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu Padahal baik menurut Allah bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala yang terbaik karena Dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah tetapi ingat yang terbaik hanyalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya atau dihindarkan daripadanya bahaya atau diampunkan sebagian dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili. Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram, doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat doa itu pupuk yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu sempurnakan tawakal. Nah saudaraku, Pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya atau nanti oleh Allah diberikan di akhirat nanti. Atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda. Sepanjang sesuatu doa bukan doa kemaksiatan atau doa memutuskan silaturahmi. Ini penting, jadi keinginan adalah baik, tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Kita berkeinginan adalah karunia Allah. Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal. Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan. Ingin duniawi boleh? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Ah, saya ingin punya mobil. Boleh. Tapi untuk apa mobil? untuk memudahkan urusan, untuk bisa nolong orang. Baru niat aja sudah jadi amal, kalau jadi kebaikan. Saya ingin menikah, wow, menikah itu ibadah boleh. Perkara kita jadi atau tidak nikah, karena mungkin keburu mati, itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh. Yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat itu. Ingin banyak uang, supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sodako ingin punya rumah banyak supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh, ingin punya perusahaan besar supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk sorga, itu juga baik oh bukan itu juga baik itu sangat baik ada lagi yang lebih jelas saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya saya lakukan apa saja yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi ingin menjadi ahli sorga ingin berjumpa dengan Allah maka pengorbanan dunia jadi ringan Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar saya mah kata orang nenek-nenek yang penting bidadari di surga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat, bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala, adalah sorga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya, hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi etikanya apa yang terbaik menurut Allah itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, faida azamta fatawakal Allah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita. Karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqa'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya. Supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras tidak nyaman orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap harus kita jaga khusnudon berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah maha adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam, tapi anak belum saja terbalik hatinya. Malah kadang mempermalukan, berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat. Di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya, baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter. Rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam. Zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut. Kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah. Yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar. Tidak pernah patah semangat. Kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak dan akan datang saatnya diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian mudah-mudahan urayan-urayan ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita, tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang maha tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni ya Rabb. Andai kata engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa. Banyak harapan kami yang menjadi maksiat Ya Allah, bimbing kami agar apapun yang kami inginkan hanya ridho mulah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan hanya engkaulah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberianmu membuat kami bersimpu sujud bersyukur. Yang kesabaran kami tidak menjauhkan kami darimu andai kata engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuanmu. Hati yang selalu puas dengan takdirmu. Hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusanmu namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling Engkau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepadamu dari ketentuan yang mencelakakan. Kami berlindung kepadamu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepadamu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepadamu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah. Agar setiap keinginan kami. Hanya engkau yang ada di hati ini. Hanya pertemuan denganmu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbaik sangka dengan ketentuan Allah dan menikmati niat dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.